Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki yang dikenal mukhadram, al-mukhadram. Al-mukhadram sudah kita lewati berkali-kali dan jarang sekali orang tahu kecuali sudah pernah belajar atau masih mengingat pembahasan yang sebelumnya. Al-mukhadram itu adalah sebutan untuk eh, seseorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW beriman dengan beliau meninggal di atas keimanan namun belum pernah berkumpul dan bertemu dengan beliau. Paham salah ini ya? Kesana mukhadram itu sebutan untuk seseorang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan, namun belum sempat berkumpul atau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum ya? Di antara contoh muhadram adalah siapa kemarin? Ashamah Raja an najasyi Nah, barakallahu fikum sebutan untuk penguasa Habasyah. Habasyah itu negara mana? Ethiopia. Ethiopia. Kebanyakan mereka berkulit hitam. Nah, barakallahu fiikum seperti Somalia itu juga berkulit hitam. Ini bukan ngejek namun menyebutkan realita kenyataannya. Dan atau nanti kalau misalkan ke Yaman atau lihat, biasanya berkulit hitam ada Somali, ada nah, Djibouti, Djibouti itu ya Ethiopia itu ya. Nah, sekitar situlah. Nah, Habashi. Namanya itu kulitnya kulit hitam, tapi mereka bisa dikatakan kuat-kuat. Jadi hitam itu keras, paham Jadi kalau orang Yaman itu biasanya kalau kelahi itu kalah Paham ya? Karena ya itu tadi mungkin istilahnya sudah ter terlatih lah di sana itu. Dan kebanyakan mereka orang-orang Somalia atau misalnya itu nggak suka ayam. nggak suka ayam. Jadi kalau ada makan itu ada misalkan ayam disodorkan itu mereka nggak suka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa makan daging onta di sana. Nah, barakallahu fikum daging onta, sapi itu banyak sekali. Susu onta, susu sapi. Nah, barakallahu fikum ini sekedar kisah sedikit mengenai Ethiopia yaitu Habasyah. Berikutnya Qala al-mu'allifu asbahullah ta'rifuhu hukmu hadithihi. Pengertian mukhadram dan hukum hadisnya bagaimana? Al-mukhadramu mukhadram itu adalah man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yastami' bihi. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Mukhadram itu adalah orang yang beriman dengan Nabi SAW di masa hidupnya dan belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maksudnya ya? belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namanya mukhadram. Namanya mukhadram. Wal mukhadramun tabaqatun mustaqillatun bainas sahabah wa tabi'in. Untuk orang-orang mukhadram, kumpulan mukhadramun, kumpulan orang-orang mukhadram itu memiliki apa? tingkatan yang disendirikan. Ya, tabaqah kedudukan tingkatan yang disendirikan antara sahabat dan tabi'in. Sahabat sendiri, mukhadram sendiri, tabi'in sendiri. Paham ya? Nah, sekarang mukhadram dengan sahabat lebih mulia mana? Sahabi, jelas. Karena kalau mukhadram itu kan bedanya kalau mukhadram itu kan enggak apa? Enggak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Berbeda dengan apa? Sahabah atau sahabi. Nah, barakallahu fikum, kalau sahabi itu beriman, bertemu, meninggal di atas keimanan. Mahu salah ya? Seperti itu. Nah Kita lihat dikit lagi barakallahu fikum. Wakila balhum min kibari tabiin dan juga dikatakan bahwasanya mereka termasuk apa pembesar para tabiin, pembesar para tabiin. Nah, seperti itu karena kedudukannya sama-sama tidak bertemu Rasulullah, cuman bedanya kalau muhadram ini hidup di zaman Rasulullah, kalau tabiin hidup di zaman tabiin hidup di zaman sahabat. Jangan bingung. Kalau sahabat hidup di zaman Rasulullah dan bertemu Rasulullah. Kalau muhadram hidup di zaman Rasulullah tidak bertemu Rasulullah. Kalau tabi'in hidup di zaman sahabat. Maksudnya ya? Hidup di zaman sahabat. Kita lihat sini, Waqat awsalahum ba'dul ulama ila nahwi arba'ina syakhsan. Dan sungguh para ulama telah menghitungnya dan mengumpulkannya kurang lebihnya 40 orang. Yang muhadram 40 orang. Faminhum di antara mereka Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Kemudian Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid. Kemudian Sa'ad bin Iyas. Kemudian Abdullah bin Aqim. Aqim atau Uqaim. Eh, Aqim ya. Nah, Amr bin Maimun. Amr bin Maimun. Jadi enggak masalah orang namanya Maimun enggak masalah. Nah, teman Maimunun atau Maimunu Maimun enggak tanwin. Maimun kalau alamiah mal'ud jumah enggak tanwinan itu. Ya enggak? Tapi kalau dia misalnya diinginkan ada lafaz Arab, paham ya? Maimun tanwin enggak? Tanwin. Misalkan kalau orang orang Jawa namanya Maimun ada namanya Maimun orang Jawa. Ya enggak? Ajam kan? Siapa namanya Maimun? <laughs> Allah musta'an. La bas, khair insyaallah. Abu Muslim Al-Khawlani juga termasuk masyaallah Abu Muslim Al-Khawlani termasuk juga apa? termasuk juga nah barakallahu fikum bagian dari minum khadram an-najashi malikul habasyah najashi raja habasyah ini juga termasuk siapa namanya tadi as apa ashama siapa namanya sama ashama pakai sad bukan ash bukan shin ya ini ashama pakai sad nah kita lihat yang terakhir Wa haditsul mukhadram min qabilil mursalit tabi'i fa huwa munqati'. Hadis mukhadram itu masuk dalam bagian mursalnya para tabi'in. Maka hadisnya dihukum munqati', terputus. Wa fi qabulihi untuk masalah diterima atau tidaknya, ma fi qabulil mursalit tabi'i minal khilaf. Nah, untuk masalah diterima atau tidaknya seperti mursalnya para tabi'in, perselisihan yang ada di dalamnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum untuk masalah diterima atau tidaknya seperti perselisihan yang sudah kita lewati yang telah lalu barakallahu fikum. Nah, untuk marasil atau mursalnya tabi'in itu, nah barakallahu fikum masuk dalam kategori bagian munqati'. Tapi kalau marasil sahabah bagaimana? Natadur au makbulah. Paham ya? Mursalnya sahabat itu tidak berbahaya dan masih bisa diterima. Mafhum salah Nah, barakallahu fikum itu berbicara mengenai apa? Mengenai mukhadram. Yang kedua, terakhir, At-Tabi'i. Tabi'i man istana'a bis sahabi mu'minan bin nabi sallallahu wa mata 'ala dzalik. Ini penting juga. Jadi antum harus hafal itu muhadharun siapa, tabi'in itu siapa, sahabat itu siapa itu loh. Nah. Tabi'in itu adalah man istana'a orang yang berkumpul bis sahabi dengan sahabat mu'minan bin nabi, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, wa mata 'ala dzalik dan mati di atas keimanan. Itu namanya apa? Tabi'in. Namanya tabi'in. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Wattabi'un katsirun dan para tabi'in itu banyak sekali. La yumkin hasruhum, enggak mungkin membatasi mereka. Wa hum salasu tabaqatin. Mereka terbagi menjadi tiga tingkatan. Kubra wa Wabainahuma. wa bainahuma. Paham ya? Ada tabi'in yang memiliki baru tabi'in, ada yang sigharu tabi'in, ada yang pertengahan. Paham maksudnya ya? Kubra yang dikenal dengan apa? Kibaru tabi'in. Sughra yang dikenal dengan sigharu tabi'in. Nanti ada di antara keduanya, pertengahan. Fal kubra man kana aktsara riwayatihim 'an sahabah. Dikatakan kibaru tabi'in adalah orang yang paling banyak periwayatan mereka dari sahabat. Paham ya? Naam. Misal Sa'id bin Musayyab. Ini ada dua bacaan, Sa'id bin Musayyab ada juga yang baca Sa'id bin Musayyib. Paham ya? Naam. Ini kalau tidak salah, nah barakallahu fikum, naam termasuk yang Eh, paling apa paling besarnya dalam artian paling unggulnya dari kalangan tabi'in yang ada. Nah, walaupun di sana masih ada yang lainnya, masih ada yang lain, cuma di antaranya ini Sa'id bin Sajib ini. Wa Urwah bin wa Urwah bin Zubair dan juga Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Qais dan Alqamah bin Qais. Ada juga yang nah barakallahu fikum dari segi kedudukan dan juga nas langsung dari Rasulullah yaitu Uwais al Al-Qarni. Uwais al Al-Qarni atau Al-Qarni? Ma'rufnya Uwais Al-Qarani atau Al-Qarni? Al-Qarni ya, itu yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Umar Khattab, "Nam barakallahu fikum" pernah dikabarkan Rasulullah kalau seandainya nanti berjumpa dengan salah seorang dari Yaman, itu Uwais Al-Qarni, Umar Khattab itu ya, minta itu ya. Nah, maka kami telah doa kepada dia. Nah, agar diampuni dosanya. Minta ketemu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa sughra sighra tabi'in man kana aktsara riwayatihim an tabi'in. Kalau sighra tabi'in itu adalah orang yang kebanyakannya riwayatannya dari tabi'in juga. Walam yaltaqau illa bil adad al-qalil as sahabah dan mereka tidak jumpa kecuali jumlah yang sedikit dari sahabat. Maksudnya tidak jumpa sahabat kecuali sedikit mereka. Paham ya? Maksudnya mereka tidak jumpa sahabat kecuali sahabat yang mereka jumpa itu sedikit. Enggak banyak seperti yang pertama tadi. Nah, seperti Ibrahim An-Nakhai, misal Ibrahim An-Nakhai wa Abu Zinad wa Yahya bin Sa'id. Nah, ini termasuk apa sigharut tabi'in. Wal wusta yang pertengahan man kathurat riwayatuhum an sahabah. Nah, wa an kibar tabi'in. Ini berarti masih yang mustafa di pertengahan, di bawahnya kibarut tabi'in. Yaitu orang yang masih banyak periwayatannya dari sahabat dan dari enam pembesar-pembesar tabi'in. Misal Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, wa Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa Sya'bi wa Zuhri wa Atha wa Umar Ibn Abdul Aziz wa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Na'am barakallahu fikum rahimahumullahu jami'an. Naam. Ini tingkatan apa? Tingkatan eh, tingkatan tabi'in yang pertengahan. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah sudah kita bahas mengenai mukhadram dan tabi'in dan juga eh, definisi tabi'in atau tabi'i serta definisi sahabat dan insyaallah taala antum sekalian sudah bisa membedakan siapa itu sahabat, siapa itu mukhadram, siapa itu tabi'in. Secara globalnya sebutkan sama. Siapa mukhadram, tabi'in dan juga sahabi. Sahabi itu siapa? Naam, walaupun teriringi dengan eh, kemurtadan. Kemudian muhadram Ewa, tabi'i seseorang yang berkumpul dengan para sahabat yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas agama. Nah, wa na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa